Okay. Damaskus ketika datang kehidupan di sekitar dirinya. Dan dapat dapat bagaimana dengan memiliki tinggi 10 meter atau 360 kaki dan meter dengan atau kaki dan telah sekitar 900 pohon atau kira-kira 550 pohon di gedung pertama dan di gedung kedua dengan area seluas 800 ya 8.900 meter persegi atau 9.600 meter persegi. Denum kasus kali ini dirancang oleh Stephen Boeri. Stephen Boeri. Dian Dian iya. Andrea mereka dan jawabannya telah lapar dan juga melibatkan masukan dari ahli hortikultura putra dan petani film <clears throat> ini diresmikan pada bulan Oktober 2014 film ini dirancang sebagai bagian dari rehabilitasi distrik bersejarah Milan antara antara Philadelphia dan Konvolonia serang dalam hewan. Terkecuali sekitar 1.600 spesies burung dan kupu-kupu yang semuanya hidup harmonis dengan manusia. Selanjutnya, mitigasi. Kota kita membantu membangun di mikro dan menyaring vertikal halus yang terlalu di lingkungan perkotaan. Keragaman tumbuhan membantu mengembangkan mikro menghasilkan kelembapan menyerap CO2 dan partikel menghasilkan oksigen dan melindungi dari radiasi dan polusi suara. Yang di sampingnya ini contoh kedua, eh contoh penyaringan eh, ada dengan matahari. Dari TV itu tidak tahu, Di sini salah satu contoh penyaringan eh, sinar matahari ada efek samping untuk penyaringan udara dengan eh, penyaringan CO2 dan jangan suara dan sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis perahu. Di hutan vertikal ada eh hutan vertikal adalah metode anti sprout yang membantu mengendalikan dan mengurangi polusi

kadang mereka terbiasa dengan kondisi yang serupa dengan yang akan mereka temui di platform. Selanjutnya itu fase pertama ketika yang berwarna biasa dan warna ketika yang warnanya bisa berubah bergantung pada musim pada musim perbedaan tersebut tersebut hasil dari perbedaan sifat tanaman yang digunakan yang digunakan ini menawarkan kepenuhan bilang di mana kota selalu berubah yaitu pengelola. Pengelola kolam eh pengelola tempat tanaman tumbuhan adalah tanggung jawab pembimbing. Begitu pola pembinaan dan pengertian semua tanaman. Selanjutnya yaitu sistem hidrasi dan irigasi. Setelah studi mikrometeorologi, perhitungan kebutuhan irigasi dilakukan dengan memeriksa karakteristik iklim dan divariasikan tergantung pada paparan sebaran fasilitas di setiap bangunan. Yaitu nah, kan energi bangunan posko vertikal. Bangunan ini didukung oleh energi terbarukan seperti angin dan panas matahari yang digabungkan untuk memasok kedua gedung dengan listrik. <clears throat> Gedung ini akan mendapatkan turbin angin mereka sendiri dan di bagian atas terdapat panel fotovoltaik atau panel surya yang berkontribusi pada efisiensi energi di kompleks di kedua bangunan. Sementara itu, ngelap air RU dan gedung besar dan digunakan kembali untuk mengairi tumbuhan dan irigasi bangunan. Mungkin sekian. gentlemen.

taman langit memungkinkan ventilasi alami selama musim baru dan dapat mengurangi konsumsi energi hingga 50% persen dibandingkan dengan kantor ber-AC yang setara. Selanjutnya struktur fondasi untuk meminimalkan pemukiman kendaraan didirikan di atas fondasi bertumpuk 50 meter. Struktur baja yang hingga saat itu unik di Jerman terdiri dari tabung perimeter yang terbuat dari rangka piramida berupa lantai kantor seluas 400 meter persegi didukung pada pelat komposit baja setawar 13 cm. Demikian sekian dan terima

dunia Hadir Bu. questão da tidak libur. Hmm? Ah. Se Apa? es well, minggu depan itu. Jadi, depan itu orang UAS. kon anu hmm? gambar kontrak studi anak ada susah dari mana beli gambar konten sama pikir bagaimana dia punya DNA ini pak eh, apa ngakunya? Hmm? Apa ngakunya? Hotel. Judul. Hotel. Hotel di Kota Gorontalo. Kita sama Pak hmm? Belum. Belum. Hujan dulu dibikin. Cuman Pak Umar yang Pak Umar yang suka ACC. Ini juga sudah dari ACC hmm. tapi kasih tahu sama dia lagi nggak tidak masuk tuh minggu, minggu kemarin yang itu hmm. yang dia ah, tahu sama dia siapa yang ada yang sampingnya sudah pegang gambar Wong dia mau suruh ini rubah yang di Yasir punya kemarin itu industri dia suruh rubah ada kan kalau ah, anu soal cuma tahu dia cuma rubah cuma lebih bagus kalau dia mau masuk dia susah weh Rabu, eh. Rabu. Hah? Ini lagi banyak tugas tuh bang Hmm? banyak tugas. Ya. Belum. banyak tugas ini deh, itu. Lagi pikir. Gue di Kalimantan itu setiap tahun Pay, PMDP. apa aku videoin apa foto-foto apa foto-foto Bukan sah yang berarti listrik nih. Nag-gever sa, meron din silang disipulang sama.

in time. Mm-hmm. Mm-hmm. summer. and our Rozier. Thank you. syirik itu mengambil tandingan bagi Allah maka kalimat syirik itu sendiri mengisyaratkan bahwa at the tends to literaturnya ini muka saya sesuai dengan literatur itu muka saya vegetasi t h meninggalkan mencari cagoreng mencari cagoreng lagi di pesantren mana iya. process so that

Jumper, dari per oh, kalau literatur ini bukan saya sesuai dengan literatur kan dengan kita toh bukan dengan studio di Thank -hmm. you. devedor comum. Amen. devedor, porra. is this Oh. disebabkan karena pendekatan pembangun yang terlalu berin, berinteraksi pada aspek ekonomi jangka pendek semata. Poin pertama bangunan hijau. Bangunan hijau adalah satu pendekatan pembangunan bangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa selama ini 50% Yeah. tu si ala ilahi las tu bil firdaus si ala ilahi las tu bil firdaus si ala jahil Fahli taubata wafizuni Ilahi lastul firdausi ala Wala aku ala naril jahil Fahli taubata wafizuni إله إلهي لست للفردوس أعلى ولا أكوار الجحيم قبل توبة في ذنوب إلهي لست للفردوس أعلى ولا أكوار نار الجحيم

firdausi ilahi lasnulil firdausi ala wala akwalan naril jahimi naril jahimi wala wala akwalan الرحيم لست للبلا سيالا ولا أقوى على نار الجحيم فحبل التوبة وغفر لي idul ziara wala aku ala nari jahil 努力奋 إلهي لك ذكرى وسعا رسول البيضاء ثيابا وراق على نار الجحيم على نار الجحيم فابلي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنبي العظيم بلاغ آب ولا قرآن الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك فإنك غفير فإنك غفير الذنب العظيم ذنوبي مثل عذاب الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال عمري عمري نكيس في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي ناري عودك عصيتك أقر بالذنوب وكر دعاك فإن تكفر فأنت لذاك أهل

Hola, hola, Chase me everywhere. Take me, what's the day? Can't leave you like this way. Something need to change. It's sunny, sunny day. It's all sunny day. I for the said I painful thing to watch. We can live inside you, push you to the

perempuan yang lembut sekaligus kuat. Terpatri erat di benakku untuk segala debat, diskusi, hingga didik yang kau beri. Terima kasih, Ibu, untuk namaku yang selalu ada di setiap doamu. Walaupun terkadang aku lupa berdoa untukmu. Terima kasih, untuk selalu memberikan pelukan yang menenangkan. Yesus. Te Everything I chase, it is all for pure reason, from the frozen sea. It is something with the fall, never left the pure Never let the pure heartless, but one thing you should know. best of all knowledge, but one thing you should know. Nah, I, I, Dari kapan? So dua hari. <laughs> Kalau lima hari dia ya, <laughs> mau kasih lihat uang. <laughs> Up and down. sofrer. saya melihat sebuah hidup bagian pada soal ini dan berlaku sebagai berikut A yang boleh dan disembah hanya Allah subhanahu wa orang yang menyembah Allah paling eh, musik dan boleh dibunuh Oke, ini ya, untuk kerja. In uh, memberikan soalan Ustaz ada dakwaan bahawa ISIS adalah daripada golongan uh, yang bermanat salafi yang bermanat salaf dan mendakwa ISIS banyak menunjuk pada kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benarkah dakwaan ini I know. Yeah. Amen kerjanya Satlantas itu kan mengatur lalu lintas, Komandan. Iya. Dia ya, gimana mengatur lalu lintas? Jodohnya aja macet. Tapi iya. kan setidaknya dia tadi bisa mengungkap korban yang terjadi di situ. Apaan? Orang kerja cuma begini, begini, begini. Apa kerjanya dia nggak ada? Ya kita lihat aja dia soalnya kan tadi mau membawa eh, korban. listen komandan. Ah. Jadi dia tadi dia tuh pergi dari rumah. Hmm. kahit ano yung nasa makasusunod. negro, usaria. Lagoinha é né? kurang ajar ya maksud gua gua cuma mau ngajakin joget harga diri gua enggak ntar rambut orang Korea emang bersusun ya kalian tuh Blackpink berempat kan iya pakai Kevin Jenny Anna Rose Lisa Lisa apa ada hubungan apa kamu dengan Jenny waktu itu kan saya pernah jadi cuman karena sesuai rundown aja saya nggak bertanya dia mukanya memang lagi ada masalah kali ya mungkin dia lagi sedih jadi semuanya pikir saya yang sengaja nggak nanya dia uh, betul sekali waktu itu saya nggak ditanya sama dia tak apa lo diam lo ya kan gue karena lo aku sebulan lo aku diancam-ancam saya nggak di saya nggak ditanya saya nggak diinterview padahal saya nggak ada di situ Padahal itu sesuai arahan manajemennya. Ya, cuman kan saya nggak boleh. Itu memang saya kan ada kontrak nggak boleh membuka sih memang begitu Ya kalau memang Korea itu kan tidak boleh kita improve, tidak keluar boleh. dari naskah nggak mm-hmm. boleh. Kalau pelantikan kan sering kan, jadi tahu. Dulu gua pernah ngemsiin yeah. Blackpink juga oh, kan. Jadi kan nggak boleh. Memang nggak boleh. Jadi biasanya yang bisa jadi MC Blackpink itu mukanya ganteng. Sombong-sombong <laughs> ya. Ini aja. Eh, eh. kasih Blackpink, Blackpink kasih tiba-tiba direndahin sama lu bukti dia pernah bawain acara Black Dog Arasu, ganti gerunyo. Cuman digedeyo. Nah, ini acara kan di Korea Selatan, bukan Korea Utara. Tolong bahasanya yang harus makanya nanti ditembak, Pak. Oh, maksudnya lebih luas gitu. Lebih luas ya. Gandengan gerak lu, udah susah gerak lu. Nah, arena berubah <laughs> Kayaknya raja gua gak aman nih. Gua harus melindungi raja gue. Iya. Yeah. Perhatikan para pecatur-pecatur, ini cara melindungi raja kalian. Gimana? Hmm. Ha! <laughs> Gak boleh. ada penjual bakso borok sih ya? Orang. Maaf. Ben. Gua enggak bisa baca. Dah, dah. Dah. tinggi. Eh, lah lagi asik-asik juga. Lihat, kelakuannya coba kayak begitu. Nanti kita akan bahas kemana. Tapi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya pengen tanyakan kepada Anda. Dia kan mau magang di sini harus kita tanya. Iya, itu maksud saya barusan. Apakah Anda sengaja pindah ke sini karena ingin melupakan mantan Anda yang sudah prewedding seharga satu miliar itu? Oh. Astaga. Asam lambung naik. Tertekan. Tertekan dia. Anda memang terobsesi mem foto foto-foto ini. Tapi sebenarnya jadi pancingan supaya ada milih masuk. Oh. oh. Anda itu berkali-kali mendapatkan pasangan anak band hmm, ya. berkali-kali dan gagal, gagal dan gagal lagi. Apakah Anda kapok dengan anak band atau Anda tetap ingin mencari pasangan anak? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Dan yang ini terakhir dengan Aska Kobusher. ini terakhir. Anda sudah akrab kan? ini ya kan? <laughs> you uang berbiliar-biliar yang dibutuhkan yaitu

Se va a tener curando. sky. Joy, philosophy. Joy, philosophy. Joy, joy, joy, philosophy. Joy, philosophy. Joy, philosophy. You talk about philosophy. Talk about philosophy. You talk about philosophy. Sophie, time. kalian tuh langsung dibelokin keluarin <laughs> うん。 волі.

他看看。 как hilang. Oke. Okay. Dek, uh, nama bapak siapa pak? Jo. Jo. Jo, Jo apa pak? Jomblo. Oh jomblo. Uh, jadi. Dalam ini saya serius pak. Bapak uh, eh, kena pasal tidak membawa SIM ya pak ya? Hmm. Jadi ini saya tilang. Oke. Okay. Dek, uh, nama bapak siapa pak? Jo. Jo. Jo, Jo apa pak? Jomblo. Oh jomblo. Ini saya serius, Pak. Waalaikumsalam. Ya Allah, Assalamualaikum. Di mana ini, Bang? Halo, halo, dengar. Bos, oh, jangan sombong, Bos. Nanti cepat mati. Halo, tes, tes.

Siap bang. Tidak mengerti bang, tidak mengerti. Kurutalo.